Imma al-fi'lu wa imma al-azmu alaih. Ya, sekarang kita memasuki bab yang baru. Itu bab yang menyebutkan syarat-syarat wajibnya seseorang melaksanakan sholat. Dan yang dimaksud adalah sholat lima waktu. Ditambah lagi dengan sholat Jumat. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, tidak ada sholat yang wajib selain sholat lima waktu ditambah lagi dengan sholat Jumat. Di luar mazhab Imam Syafi'i, di situ ada yang menyebutkan pendapat yang lain. Ada sholat yang lain yang dikatakan oleh mereka bahwasanya sholat tersebut wajib. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Bahwasanya sholat dua rakaat sebelum subuh hukumnya wajib. Rakaatain qoblal fajr. Menurut beliau hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Begitu juga menurut Imam Abu Hanifah sholatul id hukumnya wajib. Tapi dalam madhab syafi'i sholat-sholat tersebut tidak menjadi wajib kecuali kalau dinazarkan. Kalau dinazarkan maka sholat yang sunnah akan menjadi sholat tersebut wajib. Tapi tidak dinazarkan tidak ada sholat yang wajib kecuali sholat lima waktu. Ya, itulah yang dikatakan ayyuma imra'atin sholat khamsaha. Yani sholat khamsaha artinya sholat lima waktu. Ya, tidak ada sholat yang wajib yang lain kecuali sholat lima waktu. Tapi ketahuilah bahwasanya sholat lima waktu itu pun tidak diwajibkan kecuali bagi seseorang. Atas seseorang yang di dalamnya terdapat syarat-syarat wajibnya sholat. Yang mana akan kita bahas satu persatu. Jadi tidak wajib melaksanakan sholat atas orang yang kafir. Tidak wajib melaksanakan sholat atas orang yang belum balai. Tidak wajib melaksanakan sholat atas orang yang gila. Juga tidak wajib melaksanakan sholat atas wanita yang dalam keadaan head dan nifas. Itu semuanya tidak diwajibkan karena tidak memenuhi syarat-syarat kewajiban seseorang melaksanakan sholat lima waktu. Yang mana pembahasan tersebut akan kita mulai dengan faedah yang pertama. Dikatakan di sini alhasil kesimpulannya. Alhasil annahu bimujarrad bahwasanya dengan hanya bimujarrad dengan hanya duhuli waktu sholat, masuknya waktu sholat Yalzamuhu ahadul amren. Wajib atasnya melaksanakan salah satu daripada dua perkara. Ya, ketika masuk waktu sholat, wajib atasnya melaksanakan salah satu daripada dua perkara. Imal fi'il, imal fi'il, salah satunya adalah fi'il, yang melaksanakan langsung sholat tersebut. Wa imal azmu alaih, atau dia berniat melaksanakannya. Walaupun dengan tidak secara langsung ketika itu melaksanakan sholat, tapi dalam hati dia akan melaksanakan sholat. Jadi kan seringkali ketika kita mendengar azan, ah sholatnya nanti aja. Ana mau istirahat dulu. Ana mau minum dulu. Mau ngobrol dulu. mau Menemui tamu dulu. Kita niat ketika itu sholat dalam waktunya tapi bukan ketika kita mendengar azan langsung bersegera kita sholat. Tapi kita niat dalam hati. Ya, jadi imah dia bersegera langsung melaksanakan sholat. Atau dia niat dalam hati, ya sudah nanti sholatnya. Jam sekian sholatnya. Habis selesai makan dan minum, anak mau sholatnya. Anak nunggu teman baru anak sholat bersamanya. Ada niat. Dan dua perkara ini jika ditinggalkan maka hukumnya berdosa. Jadi ketika azan nanti tadi lewatkan azan sudah azan apa belum isya belum. Ketika azan sholat isya kalian mendengar azan berarti menunjukkan masuknya waktu sholat isya. Dalam hati tidak ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Tidak ada terlintasan. Tidak ada lintasan. Tidak ada bayangan. Wah nanti sholat. Tidak ada. Maka kalian dianggap berdosa. Karena apa? Karena meninggalkan dua perkara tadi. Tidak segera melaksanakan sholat, tidak juga ada lintasan, tidak juga ada niat dalam hatinya untuk melaksanakan sholat. Dan ini mungkin sesuatu yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Jadi ketika mendengar azan, mengetahui akan masuknya waktu sholat, harus ada niat. Bahasanya dia melaksanakan sholat nanti. Kalau tidak ada niat, dia dosa. Dan kalau dia tidak ada lintasan untuk melaksanakan sholat dan ditakdirkan meninggal dalam keadaan tersebut berarti dia meninggal suul khatimah. Nauzubillah Apalagi meninggalkan sholat yang mana sebagian ulama yang sangat banyak sebenarnya Bahasanya meninggalkan sholat satu kali hukumnya kafir, hukumnya murtad termasuk mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal naudzubillah kalau misalnya menurut mazhab ini pendapat ini dia ditakdirkan meninggal tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada niat di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat berarti meninggal dalam keadaan dia tidak melaksanakan sholat meninggal dalam keadaan kafir menurut pendapat ini walaupun menurut Imam Syafi'i tidak kafir tapi minimal dia fasik minimal dia dianggap meninggal dalam keadaan su'ul khatimah yang mana su'ul khatimah ini ada dua su'ul khatimah al kubrah sama su'ul khatimah as-sugrah su'ul khatimah al Kubrah meninggal dalam keadaan keluar dari agama Islam. Keluar daripada iman. Ini su'ul khatimah al Kubrah. Dan ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh para orang-orang soleh, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mereka yang derajatnya tinggi di sisi Allah, yang mereka banyak takwa kepada Allah, banyak beramal kepada Allah, bukan berarti mereka bertambah aman dengan amalan dan ibadahnya, tapi bertambah takut. Seperti yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dikatakan oleh beliau, Inna rajulah la malu bi amali ahlil jannah, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira' fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha sesungguhnya seorang hamba senantiasa rajin melaksanakan amalan-amalan penghuni surga. Melaksanakan ibadah-ibadah, umurnya dihiasi, dipenuhi dengan amal kebajikan. Tapi di ujung umurnya, di akhir umurnya ditakdirkan dia melaksanakan pekerjaan ahli nar, penghuni neraka. Dalam keadaan tersebut dia meninggal dunia, maka di sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal umurnya semuanya diisi dengan kebaikan-kebaikan tapi di akhir hayatnya ya melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran dan meninggal dalam keadaan tersebut, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh mereka, su'ul khatimah al-kubra. Apalagi di akhir zaman ini yang mana dikatakan ya bahwasanya seseorang di akhir zaman akan banyak yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah jadi bertambah zaman itu dekat dengan hari kiamat, bertambah juga banyak orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan keluar daripada iman. Meninggal dalam keadaan dia tidak membawa iman lagi, tidak membawa Islam lagi. Dan kebanyakan hal tersebut terjadi kapan? Di akhir umurnya, di akhir hayatnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang murtad, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah biasanya dicabutnya imannya di saat-saat terakhir daripada umurnya. Oleh karena itu, salah satu tipu daya iblis, salah satu tipu daya setan agar seorang meninggal dalam keadaan keluar daripada agama Islam, keluar daripada iman, di situ ya, iblis akan mendatangi seseorang yang dalam keadaan sakarat al-maut. Dalam keadaan ya, sakarat al-maut mau dicabut nyawanya. Dan dalam keadaan tersebut, seseorang akan merasakan haus yang luar biasa. Oleh karena itu oleh fukaha, oleh ulama, dikatakan bahwasanya sunnah bagi si orang yang mau mengalami sakaratil maut, sedang sakarat disunnahkan untuk diminumi dengan air. Walaupun tanpa meminta, karena kadang mungkin tidak bisa meminta, tapi diminumkan dengan air dengan sendirinya setetes demi setetes untuk menghindari hal ini karena di saat itu ya di saat itu setan akan datang ya di saat itu setan akan datang kepada seseorang tersebut yang mana seseorang tersebut dalam keadaan sakaratul maut dan disitulah setan akan membawa air yang dingin, air yang segar dan ditawarkan kepada orang yang sakaratul maut tadi ya, ketika itu ditawarkan dan ketika mau dan meminta orang yang dalam keadaan sakaratul maut disitulah iblis setan akan mengatakan aku tidak akan memberikan kecuali setelah kamu sujud kepadaku jadi setelah kamu sujud baru aku berikan minuman yang segar ini disitulah ya orang yang sakit walaupun awal mulanya dia menolak untuk sujud kepada iblis tapi ujung-ujungnya dia akan menerima karena dalam keadaan sangat haus mau tidak mau dia akan menerima, ya aku mau sujud untukmu. Tapi yang penting kamu berikan minuman yang segar, minuman yang dingin tersebut kepadaku. Di situ dia akan meninggal dalam keadaan dia keluar tanpa membawa iman, tanpa membawa Islam. Ini yang sering terjadi kepada manusia. Ini yang dia sering ya, terjadi yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Ya, <clears throat> sebabnya apa? Nah, sebabnya banyak, so. Kenapa orang meninggal dalam keadaan sulhu khotimah? Ya, termasuk minjum jumlatil asbab teledor dengan sholat. Orang yang teledor dengan sholat, itu biasanya juga meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Salah satu sebab kenapa seseorang meninggal dalam keadaan su'ul. Teledor. Salah satu sebab juga karena punya rasa dendam, tidak suka, benci kepada huwali min illah. Hati-hati. Ya, orang yang biasanya dia tidak suka benci kepada orang wali, musuh kepada orang wali, ya, itu salah satu penyebab meninggalnya seseorang dalam keadaan su'ul khatimah. Itu salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya juga ya karena orang tersebut menjauhi ulama. Tidak pernah hadir majelisnya, tidak pernah bertanya, tidak pernah dia belajar kepada ulama, mendekat kepada mereka. Itu salah satu sebab yang menjadikan seseorang akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah na'udzubillahi min zarik. Ya, oleh karena itu, ya, salah satu daripada Imam Al-Baghdadi Al yang terkenal di situ dia mimpi yang mana di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, yang mana Rasulullah SAW dalam keadaan sedih menangis. Ya, ditanyalah oleh orang yang mimpi tersebut mengapa kamu sedih dan menangis ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, aku menangis dan sedih karena saat ini, di hari ini, ribuan, sekian ribu umatku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga orang tersebut ketakutan, ya Allah. Sekian banyak dikatakan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dalam satu hari. Daripada umatnya Rasulullah SAW. Sehingga dia takut dan meminta ya resep supaya dia meninggal selamat daripada husnul khotimah. Bagaimana ya Rasulullah agar aku selamat daripada suul khotimah itu? Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan menyebut bahwasanya ente banyak membaca zikir. Alhamdulillah al-ma'bud fi kulli zaman. Alhamdulillahi al-mazkur bi kulli lisan. Alhamdulillahi al-ma'ruf bil ihsan. Alhamdulillah ila akhir. Ini zikir diajarkan agar Ya, karena di akhirnya nanti al-aman, al-aman min zawalil iman. Intinya meminta keamanan daripada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini su'ul khatimah al-kubra yang dimaksud. Ada lagi su'ul khatimah as-sughra. Yani su'ul khatimah as-sughra meninggal dalam keadaan maksiat. Meninggal dalam keadaan mabuk. Ya, kita sering ya mendengar berita banyak di antara mereka pemuda-pemuda Bahkan di antara mereka dari kalangan wanita yang meninggal sekarat dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan minum khamar yang campuran dengan macam-macam campuran yang dibuat oleh mereka sendiri. Ya sehingga mereka overdosis dan meninggal dalam keadaan mabuk, sakran. Di mana dia akan masuk surga Allah? Di mana dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya kalau meninggal dalam keadaan seperti itu. Bahkan di antara mereka ini bukan meninggal yang normal di hari yang normal dalam keadaan Ramadan di Cirebon waktu itu, dua tahun yang lalu. Puluhan orang, bukan satu, dua, tiga. Puluhan orang meninggal bareng-bareng karena pesta minuman keras. Ya, pesta minuman keras, overdosis, dan meninggal dalam keadaan sekarat kejang-kejang. Itu bulan Ramadan padahal. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan aja sudah luar biasa itu, kita mengeri, mendengarnya aja mengeri. Ya, apalagi itu di bulan Ramadan. Kalau sudah di bulan Ramadan aja tidak diberi rahmat oleh Allah, sudah berani kepada Allah apalagi di bulan selain bulan Ramadan. Yang mana dikatakan oleh ulama bahwasanya pasti bukan kebanyakan orang yang minum khamar minum minuman keras mabuk-mabukan meninggal tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti di kuburannya ia akan berpaling daripada kiblat. Walaupun dikubur menghadap kiblat, ente gali lagi pasti membelakangi kiblat. Dan itu ya pernah ter teruji, pernah ya seorang yang sarikul kafan, seorang yang pencuri kafan yang mana sudah sangat-sangat banyak dia menggali kuburan-kuburan untuk diambil dan dicuri kafannya. Itu dia tobat dan datang kepada Imam Sya'rani. Ketika bertobat dan datang kepada Imam Sya'rani, dia bercerita. bahwasanya banyak ratusan dikatakan di antara mereka yang aku gali kuburannya, aku dapatkan mereka itu berubah posisinya. Yang awal mulanya dikubur menghadap kiblat sesuai dengan aturan dan hukum Islam, tapi ternyata aku mendapatkan membelakangi kiblat. Setiap kali aku mendapatkan seperti itu, aku teliti, aku tanyakan kepada teman-temannya, biasanya pasti jawabannya orang tersebut suka mabuk, suka minum minuman keras.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 Ya, immal fi'il wa immal azam alaihi fil waqt. Ketika masuk waktu sholat, maka seseorang wajib atasnya melaksanakan salah satu daripada dua perkara. Ya, kalau dia tidak bersegera melaksanakan sholat, minimal dia niat untuk melaksanakan sholat. Cukup niat. Ya, berarti kalau dia niat dalam hati, ah, sekarang baru kita dengar azan kan? Ada niat apa anda? Kan ada. Wah, sholatnya habis daras, sholatnya berjamaah nanti. Itu cukup. Yang tidak ada lintasan seperti ini, berarti dia dosa. Dan meninggal dalam keadaan sebut, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. naudzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu ini kadang banyak yang tidak tahu akan kewajiban untuk niat. Setiap masuk waktu sholat, minimal harus dia dalam lintasan hatinya menghadirkan bahwasanya dia akan melaksanakan sholat nanti. Habis ini, habis itu, bersama ini, bersama bulan, nunggu sholat berjamaah, mau istirahat dulu. Ya, itu semuanya tetap harus ada niat. Kalau tidak ada niat, dia akan berdosa. Nah, ini sebutkan sini. Fa'ilam yaf'al. Jika dia tidak melaksanakan kedua-duanya, tidak bersegera untuk melaksanakan sholat, walam yazim, tidak niat juga, asima, maka hukumnya berdosa. Wa in fa'alaha ba'da zalika fihi. Wa in fa'ala wa in fa'alaha walaupun dia melaksanakannya, melaksanakan sholat, Ba'da zalika setelah itu, setelah masuknya waktu sholat fihi di dalamnya, di dalam waktu sholat. Artinya apa? Di antara mereka ketika mendengar azan tadi, misalnya barusan kita mendengar azan, di antara kalian ada yang tidak niat untuk melaksanakan sholat, kita katakan apa? Berdosa. Walaupun nantinya dia tetap sholat. Kan kebanyakan seperti itu, walaupun memang tidak ada lintasan, tapi ujung-ujungnya dia akan sholat juga. Tetap dikatakan dia dosa. Jadi jangan dikira yang kan nanti juga anak sholat tetap dosa. Dosanya karena dia tidak nih niat. Karena kewajiban ketika itu tidak dilaksanakan. Yaitu tidak bersegera melaksanakan sholat. Juga tidak niat dalam hatinya untuk melaksanakan sholat. Jadi dosanya karena dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Walaupun nantinya dia melaksanakan sholat. Hmm. Kemudian dikatakan juga. Wal azam al-mazkur. Khasun dan niat tersebut, lintasan tersebut itu lintasan yang khusus, niat yang khusus. Wahunaka azmun amun dan di situ ada niat yang umum, ada lintasan yang umum yang juga hukumnya wajib. Yaitu yajibu hulu yang kewajibannya adalah setelah balai. Kewajibannya adalah setelah balai. Wahwa apa itu? niat dan lintasan yang diwajibkan setelah balai an ya'zima sahsu hendaknya seseorang niat seseorang ini umum ya as-sahsu umum baik laki-laki ataupun perempuan an ya'zima sahsu seseorang hendaknya dia berniat ala fi'lil wajibat untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban. Wa tarkil muharramat dan menjauhi semua larangan-larangan, semua yang haram-haram. Fa'ilam ya'zim. Andai kata dia tidak niat seperti itu. Ala zalika, niat seperti itu. Aso, maka hukumnya dia dianggap bermaksiat alias nah, berdosa. Jadi tinggal dikembalikan lagi ke dalam diri masing-masing. Ketika kalian balai, ketika kalian head, Pertama kali, ada benda niat perlintasan tersebut? Waduh, anak sekarang balik. Berarti anak harus melaksanakan semua kewajiban. Anak harus menjauhi semua yang ha. Ada apa tidak ada? Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tidak ada, mulai sekarang harus diniatkan. Jadi seumur hidup. Artinya, mulai sekarang anak niat untuk melaksanakan semua kewajiban. Mulai sekarang anak niat menjauhi semua yang haram. Itu kewajiban mestinya kapan diniatkan ketika balai. Tapi kalau misalnya ada di antara mereka yang tidak niat seperti itu ketika balai, maka wajib untuk mengkodoknya. Ketika dia mengingatnya, ketika dia mengetahui hukumnya, maka ketika itu dia berniat seperti itu. Kalau tidak, dia hukumnya berdosa, berdosa, berdosa. Bertambah hari, bertambah berja, bertambah lewat, juga hukumnya bertambah dosanya. Ya. Oleh karena itu, nah ini juga kadang-kadang banyak yang tidak tahu ini. Kalau di Hadramut zaman dulu di antara mereka yang balai, kalau anak mereka itu sudah balai, ya itu dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid ketika berkumpul orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat berjamaah di masjid, anak tersebut disuruh berdiri. Dan di situ, ya ayahnya memberi pengumuman kepada orang-orang ya Yohanes, ya Yuhal hadirin. Ini sekarang anak punya anak, anak namanya Fulan bin Fulan. Dan kemarin ya dia sudah mimpi basah yang berartinya sudah bah balai. Kalau laki-laki, kalau perempuan sudah sudah head. Ya, dan ketahuilah ya mulai sekarang anak punya anak ini yang wajib hukumnya harus dilaksanakan, yang haram hukumnya harus dijauh, dijauhi. Ini masih kecil baru balik sudah digitukan di depan orang-orang di masjid. Ya, itu apa gunanya? Pertama ini tadi agar si anak tersebut ketika itu apa? berniat dalam hatinya bahwasanya dia akan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua dan itu kewajiban atas semua orang yang balai. Ya bukan sunnah, bukan dianjurkan, tapi hukumnya wa, wajib. Dan kedua juga apa? Akan memberikan rasa takut kepada anak tersebut. Jadi ketika diumumkan, dikasih tahu kepada orang-orang, ini kan seakan-akan sesuatu yang besar, urusan yang besar, bukan urusan yang gampang. Jadi sehingga dia mau meninggalkan yang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram akan terasa berat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, waduh anak sekarang sudah balik Anak nanggung dosa sendiri mulai sekarang. Tidak ditanggung lagi oleh orang tua. Tapi menanggung dosa dengan sendirinya. Rasa takut itu akan muncul di dalam hati seorang anak. Ketika seperti itu dilakukan. Ya, dan hendaknya seperti itu. Jadi ketika seorang anak misalnya balik ketika itu baik laki-laki atau perempuan, tidak apa-apa dikasih tahu kepada keluarganya khususnya kepada orang-orang yang terdekat kepada teman-temannya, eh ini sudah balai. Agar apa? Agar menjadi anak tersebut anak yang takut melaksanakan sesuatu yang haram dan tidak berani juga meninggalkan sesuatu yang wah, wajib. Wa ah, ini tadi. Wayasihu tadaruku. So, ini yang tadi Ustaz katakan. Wayasihu tadaruku dan sah dikodok. Tadaruk yang dikodoknya. Jika ada yang belum niat dengan niat tersebut. Ketika dia balik, maka boleh dan sah dikoh, kodoh. Bahkan wajib. Liman fatahu bagi yang ketinggalan. Liman fatahu bagi yang ketinggalan. dan minanas. Seperti kebanyakan orang-orang. Jadi dikatakan di sini kebanyakan orang-orang malah lupa melaksanakan kewajiban tersebut ketika mereka bah balik wala yahfa dan tidak samar lagi annal azma bahwasanya yang dimaksud dengan azam tadi itu adalah wal qasdu bermaksud wa tasmim dan niat sungguh-sungguh tasmim niat sungguh-sungguh jadi yang dimaksud tadi ketika balai harus niat dalam hati untuk meninggalkan semua yang haram dan melaksanakan semua yang wajib juga demikian ketika masuk waktu sholat dia harus niat dalam hati untuk melaksanakan sholat. Itu semuanya adalah niat yang sungguh-sungguh, bukan niat al-lazifi, artinya tidak ah hanya basa-basi dalam hati anak, ah, nanti anak sholat. Tapi tidak betul-betul dalam hati, anak betul-betul mau sholat nanti. Anak ketika balik, betul-betul mau melaksanakan semua yang wajib dan menjauhi semua yang ha haram. Ya, kedua, kita lanjutkan faedah yang kedua yang berkaitan dengan syarat wajibnya seseorang melaksanakan sholat lima waktu. Al-umur al-mani'ah min wujubi salah adaan wa qadha'an sab'atun. Al-umur al-mani'ah, perkara-perkara yang menghalangi min wujubi salah, menghalangi wajibnya solat. Adaan au qadha'an, baik secara ada di waktunya au qadha'an atau setelah keluar waktu waktunya, baik ada ataupun qadha'. Berapa? sudah pinter. Sab'atun. Ada tuh tujuh. Ya, jadi tujuh ini, tujuh perkara ini, ini menghalangi seseorang untuk wajib atasnya sholat. Artinya, jika ada salah satu daripada tujuh perkara ini pada diri seseorang, maka tidak wajib atasnya melaksanakan sholat. Baik kodoh, baik adaan ataupun kodoh kodohan. Contoh, Pertama, asiba. Asiba masa masih kecil. Sebaliknya bayi, siba, sobi ini. Yaitu belum balai. Sebaliknya balai. Ketika seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan masih belum balai, wajib apa tidak melaksanakan sholat? Tidak. Wajib apa tidak diperintah? Wajib diperintah tapi kewajiban pemerintah bukan atas seorang anak. Atas orang tua. Jadi bukan kewajiban anak. Jadi anak tetap tidak wajib melaksanakan sholat. Tuh kan umur 7 tahun sudah wajib, umur 10 tahun harus dipukul. Itu kewajiban atas orang tua. Kalau si anak walaupun diperintah sholat oleh orang tuanya, kemudian dia tetap tidak mau sholat, tidak dosa. Tapi jangan kasih tahu sama anak-anak. Oh berarti tidak dosa walaupun disuruh tetap tidak dosa. Ya, karena itu maksudnya adalah membiasakan. Seseorang jika sudah terbiasa untuk melaksanakan sesuatu, maka nantinya akan tidak menjadi berat, akan menjadi ringan. Ketika balik wajib sholat, ringan. Tapi kalau tidak ada kebiasaan, ketika balik sekarang inti harus sholat lima waktu tiap hari, akan terjadi rasa yang sangat berat. Ya Allah, mulai sekarang berat. Tapi kalau sudah mulai kecil biasa sholat, ketika balik sekarang sudah dari dulu anak sholat terus istiqomah, biasa ringan. Ya, ini intinya. Jadi perhatian agama dengan sholat ini luar biasa. Sampai dari kecil sudah mulai dibiasakan untuk melaksanakan sholat. Tapi tetap itu kewajiban atas orang tua bukan atas seorang anak. Sedangkan anak sendiri tidak wajib melaksanakan sholat walaupun umur 10 tahun sekalipun wajib dipukul kalau tidak sholat itu orang tua, bukan anaknya. Nah, ketika balai, baru si anak wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat, ya baru berdosa. Kalau sebelumnya tidak berdosa. Jika tidak diperintah oleh orang tuanya, ya orang tuanya yang ber. Jika sudah diperintah tapi tetap tidak mau, ya dua-duanya juga tidak berdosa. Nah, ini asiba. Jadi ketika si anak yang masih belum balik, tidak wajib atasnya sholat, tidak adaan, tidak juga. Artinya apa tidak kodohan? Artinya kalau misalnya dia suatu waktu nanti balik, tetap dia tidak diwajibkan untuk mengkodoh sholat, sholatnya yang ditinggal sebelum dia balik. Tidak. La ada wala koh. Satu. Yang kedua, al-kufur al-asli. Orang kafir. Yang asli berarti ada yang palsu. Kafir yang asli. Maksudnya ini selain mur murtad. Artinya memang dari asalnya, dari awalnya memang sudah ka, kafir. Keluar daripada itu murtad. Murtad dulunya Islam bukan kafir asli. Kemudian berubah menjadi kah? kafir. Ya, yang dimaksud kafir asli selain murtad. Orang yang kafir mau agamanya apapun, Yahudi, Nasrani, orang Buddha, Hindu dan seterusnya, apapun agamanya, selama dia belum masuk Islam, maka kita katakan tidak wajib atasnya melaksanakan sholat. Dan tidak wajib melaksanakan sholat, bukan berarti mereka tidak dicatat di dalam kitabnya, di dalam bukunya. Yang mana dalam catatan nanti kan dicatat oleh malaikat. Fulan tidak sholat duhur, Fulan tidak sholat asar hari ini, tanggal ini. Fulan tidak sholat subuh hari ini, tanggal ini, jam sekian. Itu kan semuanya akan tercatat. La yuhadiru sahiratan wala kabiratan illa tidak sedikit atau sekecil apapun dosa yang dilakukan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Jadi akan dicatat. Ya, malaikat juga akan mencatat orang kafir tidak sholat duhur, subuh, berarti sibuk itu orang kafir itu. Kan malaikatnya sibuk. Karena tiap hari tidak pernah sholat duhur, asar. Tulis saja duluan sampai mati. Tapi kan belum dan bisa jadi masuk is Islam. Tiap hari nulis duhur, tidak sholat, asar, maghrib. Dicatat. Untuk apa dicatat? agar memberinya azab yang lebih banyak lagi nantinya di di hari kiamat atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika orang kafir nanti ada di neraka, dia akan diberi azab. Yang azab ini sebagai sanksi balasan karena dia kafir, sekaligus balasan karena dia tidak sholat. Bukan hanya karena dia kafir aja, tapi karena juga dia tidak Masalah masalakakum fi sakar kalu lam naku minal musallin walam naku nutimul miskin. Ketika mereka orang kafir di neraka Allah ditanya oleh para malaikat, kenapa kamu ini ada di neraka Allah? Kenapa kamu ini sekarang disiksa? Mereka sendiri akan menjawab dan mereka tidak bisa berdusta ketika itu. Kami sekarang diazab, kami sekarang di neraka sakar oleh Allah SWT diberi siksaan karena dulunya ketika kami di dunia kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Kami arah adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Berarti menunjukkan bahasanya mereka disiksa juga karena tidak sholat. Disiksa juga karena tidak mengeluarkan zakat. Berarti juga kewajiban yang lain. Tidak puasa Ramadan, tidak begini, tidak begitu. Yang haram pun juga demikian. Orang kafir, kalau mabuk-mabukan, kalau orang kafir yang melakukan sesuatu yang haram, maka hukumnya juga akan dicatat dan akan bertambah banyak azab Allah Subhanahu wa taala atasnya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, artinya orang kafir ketika masih kafir, kita tidak meminta kepadanya untuk melaksanakan sholat dua waktu. Kita bertemu dengan orang kafir, eh ente harus sholat lima waktu, harus sholat duhur. Kemarin tidak sholat asar, harus dikodok sekarang. Tidak. Ya, kita meminta mereka untuk masuk. Nah, ayo ente masuk Islam. Nah, ketika nanti masuk Islam, nah sekarang ente sudah Islam. Berarti sekarang ente sudah wajib sholat. Tapi sebelum dia masuk Islam, tidak wajib dia melaksanakan sholat. Tapi dalam arti tetap ya, tidak wajib tidak kita tuntut tetap tapi dia akan disiksa karena dia tidak sholat. Itu kafir asli. Bagaimana kalau kafir murtad? Kalau kafirnya murtad, maka tetap kita tuntut dengan dua-duanya. Dia dituntut untuk kembali masuk Islam dan juga dia dituntut untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya, artinya apa? Bedanya dengan kafir asli dengan kafir murtad, kalau kafir asli masuk Islam, misalnya suatu waktu masuk Islam, dia tidak wajib mengkodok. Karena memang selama kafir dia tidak wajib melaksanakan sholat lima waktu. Tapi kalau murtad, ketika dia dapat taufik dan hidayat kembali lagi masuk Islam, maka ketika itu dia diwajibkan untuk mengkodok semua sholat-sholat yang ditinggalkan ketika dia menjadi murtad. Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun itu wajib dikodok bagi yang murtad. Loh kenapa? Karena orang kafir yang murtad tetap diwajibkan atasnya melaksanakan sholat lima waktu. Jadi ketika dia masuk Islam lagi, berarti wajib dikodok. Kalau kafir asli, selama kafir, dia tidak diwajibkan melaksanakan sholat lima waktu. Ketika dia masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk mengkodok. Mengkodok. Karena memang tidak wajib atas mereka yang kafir asli untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ini bedanya. Berarti, seorang yang kafir asli termasuk ya, sifat yang menghalangi seseorang untuk diwajibkan melaksanakan sholat lima waktu, baik itu adaan ataupun qadha. Jadi tidak wajib ada, tidak wajib juga qadha. al head juga head. Ya, kalian semuanya kan head. Ketika kalian head, kalian tidak sholat. Ya, dan hukumnya kita katakan boleh apa enggak kalian tidak sholat? Ketika head kalian tidak sholat. Senang apa tidak senang kalian tidak sholat? Anak sih tidak pernah jadi perempuan, kepingin tahu aja. Oh, Alhamdulillah head berarti anak tidak wajib sholat lagi sudah. Lumayan setujuh hari. Satu minggu perai. Apa? Nyesel ya Allah. Headnya anak tidak bisa lagi. Nangis sama Allah. Tidak bisa sujud lagi tidak bisa baca Quran lagi. Allah alam yang mana ini. Fa'ala kulihal. Habib Abdullah bin Husain bin Tohir mengatakan, jika seorang wanita dalam keadaan head dianjurkan dia itu mengambil waktu dalam waktu sholat yang mestinya dia sholat, ya, digunakan untuk berzikir. Bukan baca Quran. Baca Quran tidak boleh. Berzikir, Baca la ilaha illallah, subhanallah, Allah akbar, zikir apa aja. Membaca istighfar, astaghfirullah astaghfirullah dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan siho apapun. Seberapa banyak atau seberapa lama, ya, minimal ya, selama dia sholat kalau andai kata dia sholat berapa lama dia sholat mengambil wudhu. Nah, sebegitulah dia merasakan hal tersebut untuk menutupi kekurangan pahala yang ada pada wanita. Karena wanita kan kurang akalnya, kurang agama. Ya kan? Kurang akalnya, kurang agamanya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Rasulullah SAW lagi suatu aklin wadi dinin. Ya, dikatakan oleh karena itu dalam ya, kekurangan akal dibuktikan ya bahwasanya kesaksian dua orang perempuan, dua orang wanita itu sama dengan kesaksian satu orang lagi laki-laki. Dan kekurangan agama dikatakan juga oleh Rasulullah SAW karena perempuan lebih sedikit sholatnya daripada laki-laki. Kurang sholatnya, sedangkan sholat adalah imadud di tiang agama. Kurang sholatnya, kurang kuat agamanya. Ya, itu sebabnya. Untuk menutupi kekurangan itu dianjurkan melaksanakan seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husin bin Walau Walaupun sebagian ulama Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya seorang wanita yang dalam keadaan head tetap dia akan mendapatkan pahala sholat. Andai kata dia tidak head, dia tetap akan melaksanakan sholat. Dia tetap dapat pahalanya. Jika dengan syarat, dengan syarat jika dia ada dalam hatinya, andai kata anak tidak head, anak sholat. Maka dia akan mendapatkan pahala sholat. Seperti normalnya seorang wanita yang dalam keadaan suci. Jadi walaupun tidak sholat, tapi dapat pahala, kan lumayan tinggal tidur-tiduran di atas ranjang, yang lain teman-temannya yang suci sholat, tapi pahalanya sah, sama. Ya. Jika niat. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Tetap tidak mendapatkan pahala sholat. Adalah head. Jadi orang yang head. Ketika dia masih head, dia tidak boleh melaksanakan sholat. Ketika dia suci, juga tidak diwajibkan untuk mengkoh. Wajib apa tidak wajib kodok puasa apa anda? Nah, Kuna nu'maru bi kodok is wala nu'maru bi qada'i som. Yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika haid kami diperintah untuk mengkodok puasa nu'maru bi kodok shom wala la nu'maru bi is solah kebalik. Ya, kami diperintah untuk mengkodok puasa tapi kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Alhamdulillah tidak diwajibkan untuk mengkodok sholat. Kalau dikodok sholatnya lumayan tujuh hari. Berarti berapa rokaat itu? Tinggal satu hari satu malam kan tujuh belas rokaat ya. Dikali tujuh, hitung sendiri. Anifas. Nifas head selalu sama hukumnya. Nifas head selalu sama aja hukumnya. Kalau head begini, ya nifas juga begini haid begitu ya hukumnya juga nifas sama. Ya, seperti halnya juga haid menghalangi seseorang untuk membaca Al-Qur'an, nifas juga demikian. Yang haid tidak wajib sholat, yang nifas juga demikian. Ya, yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an, yang nifas juga demikian. Bedanya mungkin fil iddah. Ya, fil iddah. Artinya seseorang kalau dicerai oleh istrinya, dia wajib menjalani iddah. Dan iddahnya tiga kali suci daripada head, bukan tiga kali suci daripada nih nifas. Jadi nifas tidak dihitung. Ya, juga bedanya seseorang yang nifas bisa jadi dia tidak meninggalkan sholat. Nifasnya hanya sebentar, habis melahirkan nifas satu jam selesai. Berarti dia tidak perlu meninggalkan sholat misalnya. Tapi kalau perempuan yang sedang dalam keadaan head pasti akan meninggalkan sholat. Karena minimal head adalah yom walai bolehlah satu hari satu malam. Kalau tidak kurang daripada satu hari satu malam, berarti bukan head. Minimal head satu hari satu malam. Berarti minimal meninggalkan sholat lima waktu. Ya, kalau nifas, sedikitnya nifas, majalah lahdah. Jadi bisa aja seseorang yang setelah melahirkan, darah keluar sebentar, kemudian setelah itu su suci. Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Fatimah Zahra yang dikatakan Sayyidina Fatimah Zahra al-batul suci, tidak pernah head, tidak pernah nifas. Kemudian juga al-junun. Gila. Orang yang gila tidak wajib sholat. Jadi yang merasa gila tidak wajib. Alhamdulillah, alhamdulillah diberikan ah akal. Allah Kalau melihat orang gila, kita baru syuh, syukur kepada Allah. Alhamdulillah tidak jadikan seperti mereka. Dan itu harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, ya, nanti khawatir nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika lihat orang gila, kita syukuri. Akal itu betul-betul nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar selalu kita diberikan nikmat akal oleh Allah sampai akhir hayat kita. Jangan sampai dijadikan seperti mereka nah, yang gila-gila. Dan mereka yang gila-gila pun sebenarnya tidak mau dan tidak ingin menjadi gila. Ya, jadi jangan ditertawai, jangan ditakuti, tapi sebaliknya harus disayang, ya, harus dirahmati. Ya, disayang bukan dalam arti dipeluk, bukan. Ya, dalam arti ya diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan pakaian. Ya, kadang-kadang kita lewati Ya, orang gila di sini kita berikan sarung, kita kasih baju karena telanjang. Ya, baru pulang di depan rumah dibuka lagi sarungnya. <laughs> Terus gila ada. Tapi seringkali yang uh, Ustadz kasih makanan biasanya. Ya, kasih makanan. Biasanya lapar orang gila tetap bukan robot. Ya. Wah itu gila. Walaupun tidak makan tidak apa-apa. Ya. Orang gila tetap merasakan lapar, tetap merasakan haus. Ya ketika dikasih, wah itu makannya luar biasa itu. Menyantap makanan selesai dalam berapa detik, tidak perlu bermenit-menit itu. Kasihan kan seperti itu. Nah, itu maksudnya disayang, dirahmati ya agar kita juga tidak seperti ya seperti dia. Ya, agar diberikan nikmat akal selama-lamanya Insya Allah. Jadi orang yang gila ya gimana kita katakan wajib inti salat. Anda ya, karuan nantinya salatnya kan. Ya, nanti kan uh, ya adalah sebagian di antara mereka yang gila yang artinya tidak bukan gila ya, yang tidak betul-betul waras yang tidak betul akal akalnya sempurna dulu di pondok ada yang namanya Habib Hamid Al Idrus bukan gila tapi majerub wali maj jadi sudah akalnya sudah berbeda dengan orang lain jadi tidak ngerti fulus, tidak ngerti uang. Pakaiannya dia berlipat-lipat, celana dalamnya mungkin lima, lima rangkap gitu. Dibuka satu persatu sampai lima potong. Tapi sebenarnya dia orang polos hatinya. Yang tidak ngerti dunia. Dan Masya Allah. Ya, pertama kali datang, wah, orang semuanya murid-murid menghormatinya, menciumnya sholat duhur kebetulan di waktu itu dia baru datang sholat duhur langsung dijadikan imam Ketika selesai baca surat Gulullahu Ahad, langsung dia sujud, bukan ruku. Sujudnya empat kali lagi. Jadi orang-orang bingung. Ada yang berdiri tetap, ada yang ngikut juga. Ada yang ruku. Tidak karuan waktu itu. Baru ketahuan kalau dia itu ada bedanya daripada orang-orang yang lain. Ya, seperti ini kita mau katakan wajib sholat gimana kalau sholatnya seperti itu? bikin, bikin bingung orang. Ada maksudnya al-junun sudah marfu al-qalam. Ya, rufi al-qalam anis salasa anil majnun hatta yufik. Hukum Allah Subhanahu wa taala dicabut daripada orang atau tiga orang. Salah satunya adalah dari orang yang gila sampai betul-betul dia sah, sadar. Al-ima ya, al-ima pingsan, orang yang pingsan termasuk tidak diwajibkan atasnya untuk melaksanakan sholat Pingsan dengan sebab apapun. Mau pingsan karena sebab sakit. Mau pingsan karena sebab ketakutan sampai pingsan kan ada. Mau pingsan juga karena karena apa? Karena ketakutan mungkin ya. Ya dulu di pondok juga pernah terjadi itu. Ada seorang ustadz, ustadznya galak. Nah, Dengar suara kakinya melangkah aja orang-orang sudah kabur semua murid-murid itu. Dari galaknya itu. Jadi tidak perlu memukul sebenarnya. Cukup ya, langkah kakinya di ya, dikeraskan suaranya. Itu sudah murid-murid pontang-panting keluar berebutan dari kamar. Tidak terlambat daripada sholat. Sekarang sudah tidak ada keras orangnya. Ya. Ada kebetulan jamaah masih kecil kebetulan dia pas papasan dengan ustadz tersebut dan dia dalam keadaan tidak ke masjid waktu itu gemeter sampai pingsan pingsan itu berapa lama dari takutnya belum dipukul padahal itu karena takut bisa bisa juga karena sangat senang bisa dari senangnya sampai pingsan bisa karena sangat sedih juga bi sedih banyak itu kan karena ketinggalan atau kematian orang tuanya atau anaknya sampai ping pingsan karena sedih bisa juga ya karena lagi karena koma itu yang sakit-sakit koma berapa bulan koma kan banyak gitu ya jika misalnya sembuh semuanya itu tidak diwajibkan untuk mengkodok sholat kalau meng, melaksanakan sholat adaan jelas karena ketika itu dia sudah tidak sadar. Tapi ketika sadar mereka pun tidak diwajibkan untuk mengkodok sholat mereka ketika mereka tidak sah, sadar. Jadi tidak wajib mengkodok. Komah 4 bulan, kemudian dia sembuh, tidak wajib dikodok sholatnya. Karena ini adalah perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk wajib melaksanakan sholat, baik adaan ataupun kodokan. Al-Ighma, as-sukur. Mabuk, jadi kalau kepingin tidak sholat, mabuk. Tidak wajib melaksanakan sholat. Bahkan kodoknya pun juga tidak diwajibkan. Tapi dengan catatan, kalau mabuknya tidak disengah, tidak disengaja. Maksudnya, ya, ini selalu kita katakan, maksudnya adalah mabuknya bukan mabuk yang haram. Mabuk yang haram gimana? Mabuk yang haram tahu itu adalah minuman keras, memabukkan dan tahu hukumnya haram dan meminumnya dengan sengaja dan meminumnya juga tanpa dipaksa. Itu yang mabuknya ha? haram. Berarti apa tadi? Minumnya tahu dia itu minuman keras, memabukkan dan tahu hukumnya haram dan meminumnya dengan sengaja dan meminumnya juga dengan ikhtiar. Ya, bukan dipaksa. Jadi kalau tadi dikatakan tahu itu minuman yang memabukkan, andai kata dia tidak tahu minum minuman di gelas ternyata homer. Ya, karena apa itu? Karena sesuatu tertentu kayak legen itu kadang-kadang dijual di depan jalan raya di Gersik tempatnya. Itu kan ada batas waktunya. Ya, kalau lebih daripada satu minggu biasanya berubah menjadi homer. Kalau diminum bisa memabukkan. Dan berapa orang terjadi seperti itu. Dikira masih enak, masih legen. Tapi ternyata sudah berubah menjadi homer Jadi lumayan miring-miring sedikit kepalanya, pusing-pusing seperti itu. Mabuk sedikit karena minum itu. Ya, ada. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalnya dia meminum sesuatu dan dia tidak tahu kalau itu mabuk kan, berarti dia mabuknya tidak ha haram. Atau dia tahu ini memabukkan, tapi dia tidak tahu kalau itu hukumnya haram. Apalagi selain agama Islam, hukum mabuk itu kan boleh-boleh aja. Bahkan di awal-awal Islam pun mabuk hukumnya boh halal. Sahabat berapa di antara mereka yang mabuk-mabuan? Bahkan di antara mereka yang sholat tidak karuan sholatnya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la abud ma ta'budun wa la antum abidun ma abud wa la ana abidu batum wa la antum abidun ma abud wa la ana abidun. Dah selesai-selesai. Karena apa? Karena habis majelis mabuk-mabuan minumnya langsung sholat. Jadi tidak selesai-selesai. Akhirnya turun ayat wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau mau mabuk di malam hari, ya sekitar jam 10 sholat isya awal jam 10 mabuk tidak apa-apa ya, dulu bukan sekarang ya. ya seperti itu ya halnya yang kita katakan tadi apa tadi syukur nah ini semuanya tadi kita katakan minum khamar tahu kalau dia kalau itu sesuatu yang memabukkan tapi tidak tahu kalau itu hukumnya haram tidak masalah artinya mabuknya bukan haram atau dia tahu itu memabukkan dan tahu hukumnya haram tapi minumnya lupa, tidak disengah. Ya Allah, ana lupa kalau itu homer Ya Allah, kalau ana lupa kalau itu haram. Ya namanya lupa, mau diapakan lagi. Yang penting jangan dilupa-lupa, lupakan. Ya. Dan yang keempat, minumnya juga dengan sendirinya, dengan ikhtiarnya. Ya, bukan dengan dipaksa. Ya. Kalau ada empat ini berarti mabuknya haram. Kalau tidak ada salah satunya, berarti mabuknya tidak haram. Tapi juga tidak kita katakan sunnah. Tidak yang tidak ha, haram. Nah, ini maksudnya asyukur. Bila ta'addin fi salasa al-akhirah. Bila ta'addin. Tanpa kelewatan batas. Maksudnya apa? Dengan cara yang bukan dengan cara yang haram. Fi salasatil akhirah dalam tiga perkara yang terakhir. Apa itu? Mabuk, pingsan, junun, gila. Tadi kan dikatakan sudah dijelaskan satu persatu. Gila, pingsan, mabuk, semuanya perkara-perkara yang menjatuhkan kewajiban sholat. Menjatuhkan dan menggugurkan kewajiban sholat, adaan dan juga kodo, kodoan. Itu semuanya tiga-tiganya kalau dilakukan tanpa disengaja. Jadi kalau disengaja, hukumnya sengaja gila. Minum baygon biar anak gila. Misalnya. Sengaja pingsan, bodrek, ya dua kerdus diminum misalnya maka hukumnya hukumnya menjadi ha, haram berarti dia ketika sadar daripada pingsannya maka hukumnya wajib atasnya untuk mengkolok sholat. Lo katanya tidak wajib itu kalau tanpa di ini maksudnya bila ta'adin fi salasa ada akhirat. Lo kana sih mani'un min hazihil mawani asab'ah. Andai kata terdapat pada seseorang mani'un penghalang. Penghalang apa? Penghalang kewajiban sholat ya. Min hadihil mawani asab'ah. Daripada penghalang-penghalang yang tujuh tadi itu. Wazala anhu kemudian hilang darinya. Wazala anhu kemudian hilang darinya. Qabla huruji waktu sholat. Sebelum keluarnya waktu sholat bizamanin manin sebelum keluarnya waktu salat dengan waktu yasa rakaatan yang cukup untuk melaksanakan satu rokaat bi akhaffi mumkinin dengan rokaat yang paling ringkas yang paling singkat dihitung-hitung ya, yang cukup untuk satu rokaat yang singkat sesingkat mungkin berapa detik atau berapa menit detik oh ya satu menit apa setengah menit apa seperempat menit satu rokaat anggaplah kita katakan setengah menit ini setengah menit cukup untuk satu rokaat ya maksudnya apa ini namanya zawalul mawani zawalul mani masalah ini masalah zawalul mani hilangnya penghalang kewajiban sholat dari diri seseorang hukumnya gimana misalnya eh, kalian head ya kita contohkan dengan yang head ya kalian head ketika sekarang ini eh, maghrib lah tadi ketika maghrib sebelum isya sedikit sebelum isya kalian tahu-tahu suci sebelum isya tadi tahu-tahu kalian suci setelah suci tidak lama kemudian langsung adan. Wajib apa tidak sholat maghrib? Nah, dihitung. Kira-kira antara suci dengan masuknya waktu sholat isya cukup di melaksanakan satu rokaat apa enggak? Kalau cukup melaksanakan satu rokaat, apalagi dua rokaat, apalagi lebih, berarti hukumnya wajib melaksanakan atau mengkodok sholat maghrib. Ya, mengkodok sholat maghrib hukumnya wajib. Kalau misalnya ya, tidak cukup untuk melaksanakan satu rokaat, maka hukumnya tidak wajib, tapi dalam hal ini selain head ya, kita contohkan yang lain. Kalau head, hukumnya tetap kita katakan wah wajib. Karena itu tuh jemaah. Atau dicontohkan sholat yang lain. Seperti sholat subuh. Di waktu kalian sholat subuh masih head. Tinggal beberapa menit aja, sedikit aja. Mau keluar waktu sholat subuh, tahu-tahu su, suci. Wajib apa anda mengkodok sholat subuh? Nah, itu tadi. Kalau kalian suci dan waktu yang ada yang tersisa cukup untuk melaksanakan satu rokaat berarti wajib atas kalian untuk mengkodok sholat subuh. Tapi kalau hanya tinggal 10 detik, padahal satu rokaat 30 detik, tinggal tersisa 10 detik daripada waktu sholat subuh. Tahu-tahu kalian suci, maka hukumnya kalian tidak wajib melaksanakan atau mengkodok sholat subuh tersebut. Nah ini contohnya. Ya, contoh yang selain head juga demikian, hukumnya sama. Seperti sobi. Ya, bayi yang belum balai artinya. Ketika subuh mau deket-deket terbit matahari, tahu-tahu dia bah. Wajib apa anda melaksanakan sholat subuh? Tadi itu. Kalau cukup waktu untuk melaksanakan satu rakaat, maka hukumnya wajib atasnya mengkodok sholat subuh tersebut. Jelas sudah. Ya, tapi Ini akan disebutkan nanti kalau eh, khilaf ya. Nanti akan disebutkan. Ya. Bahwasanya yang pendapat yang lain ya, bukan hanya cukup satu rokaat, tapi walaupun hanya satu takbiratul ihram. Tapi akan disebutkan nanti. Ya. Ini yang dikatakan sini. Lau kana bisasi mani'un min hadil mawani' sab'a wa zala anhu qabla khuruji yasa urakatan. yasa'u rak'atan bi akhaffi mungkin. Satu rakaat yang sesingkat mungkin wajibat alaihi tilka sholat. Nah, gil ini sebutkan sini, gil ini pendapat. Wal mu'tamad, nah, ini yang mu'tamad. Annaha yajibu walau bi idraki zamanin yasa'u takbiratul ihram. Nah, ini yang mu'tamad. Yang mu'tamad bukan hanya yang tersisa cukup untuk melaksanakan satu rakaat, tapi walaupun hanya cukup melaksanakan takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram butuh berapa menit? Butuh 5 detik. Tuh, dua, ya tidak sampai. Allah akbar, ini ya, dua detik cukup. Allah satu detik. Akbar satu detik. Berarti jumlahnya detik. Dua detik sebelum keluar waktu sholat subuh, tahu-tahu suci daripada haid. Wajib sholat Ya, kodok ya, bukan ada kodok. Ada kan tidak mungkin sudah tinggal dua detik. Belum sholat wuduknya, belum pakai pakaiannya, belum meng, ya, mengkodok. Dan mengkodoknya ketika itu tidak harus alal for, tidak harus segera dilaksanakan, boleh diundur, boleh tidur dulu, boleh makan dulu. Karena itu tidak dianggap min hoiri uzur, tapi dianggap min bisa babi u uzur, karena dianggap ada uzur. Nah, ini yang muktamad. Wal muktamad annaha yajib walau bi idraki zamanin ya takbiratul ihram. Fa yajib alaihi qadha'uha. Maka wajib atasnya untuk mengkodoknya. Wa kadama qoblaha alal adhar. Begitu juga wajib atasnya mengkodok solat yang sebelumnya jika memang bisa dijamak dengan solat tersebut. Contohnya apa yang bisa dijamak? Nah, duhur sama asar, maghrib sama bisa. Artinya, jika di waktu sholat isya kalian masih haid dan di akhir waktu sholat isya suci daripada haid, tinggal lima detik daripada keluar sholat waktu sholat subuh, tahu-tahu kalian suci. Maka di sini kalian wajib melaksanakan atau mengkolok sholat subuh, ya, sholat apa? Sholat i, isya dan sekaligus wajib atas kalian mengkodok juga sholat mal maghrib karena sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya dan contoh juga sholat duhur dengan asar berarti di waktu a asar jika di waktu asar kalian head sebelum maghrib sedikit sebelum maghrib kalian suci maka wajib atas kalian mengkodok sholat asar sekaligus juga mengkodok sholat duh duhur karena sholat duhur bisa digabung dengan sholat a tapi kalau sholat duhur kalian head kemudian Dekat-dekat keluar waktunya sholat duhur, kalian suci. Wajib kalian mengkodok sholat duhur, tapi tidak wajib kalian mengkodok sholat su, subuh. Karena sholat subuh tidak bisa digabung dengan sholat du, duhur. Jelas sudah maksudnya? Ini contoh head ya, kadang kalian head. Contoh yang lain juga selain head sama aja hukumnya. Junun, Irma, Siba. Wa sholat yang tadi. Wakadama kadama qablaha alal Begitu juga wajib atasnya mengkodok solat yang sebelumnya. In kanat tujma Jika memang bisa dijamak dengannya, bisa digabung dengannya. Kad duhur ma'al asar seperti wajib atasnya mengkodok duhur yang mana bisa dijamak dengan solat asar wal maghrib ma'al isya. Wa yustaratu li wujubi salatain baga'u salamah minal mawani' zamanan yasa'uhuma wa yasa'u sahibatal waqt alladhi dakhal. Dikatakan di sini wajib juga untuk atau disyaratkan untuk diwajibkan atasnya melaksanakan dua sholat. Ini kita contohkan dengan yang lain. Kalau head, tidak mungkin. Kita contohkan dengan junun. Gila. Ya. Kita katakan kalau misalnya seseorang gila. Tidak wajib kodok kan? Tidak wajib sholat. La adaan wala kodoan. Ya. Misalnya di waktu akhir sholat isya. Akhir waktu sholat isya, tahu-tahu orang yang gila tersebut sembuh dari gilanya. Sadar dari gilanya. Maka wajib atasnya mengkodok sholat. Sholat apa? Sholat isya sekaligus wajib atasnya mengkodok sholat maghrib. Karena sholat maghrib bisa digabung dengan sholat isya. Nah, tapi dengan syarat maniknya itu tidak kembali lagi Amaniknya di sini apa? Gila. Tidak kembali lagi. Atau kembali tapi setelah lewat waktu yang cukup untuk melaksanakan dua sholat. Jadi, di akhir waktu sholat isya, dia sembuh, sadar dari gilanya. Dan normal seperti biasa. Sembuh sudah. Wajib mengkodok sholat isya, wajib mengkodok sholat maghrib. Andai kata kembali, gila lagi gimana hukumnya? Kalau dia kembali menjadi gila, dilihat. Sadarnya berapa lama? Ketika di akhir waktu sholat isya dia kan sadar. Ya, kemudian di waktu subuh dia gila. Ya, antara dia sadar sampai gila lagi cukup upan tidak melaksanakan dua sholat. Yaitu sholat isya sama sholat maghrib. Yang berarti tujuh rokaat. Tujuh rokaat ditambah wuduknya lagi. Ditambah toharohnya. Tujuh rokaat ditambah toharoh. Berapa menit itu? Hah? Kelamaan 15 menit. 4 menit, 4 menit lah. 8 menit tambah toharoh 1 menit. 9 menit. 10 menit nanggung sudah kalau 9 menit. Sekaligus kita genapkan 10 menit. Itu pun cuma kita contoh aja. 10 menit. Jadi dia sadar sembuh dari gilanya di akhir waktu sholat isya. Dia sadar. Ya, setelah 10 menit dia sadar, gila lagi. Setelah 10 menit tapi maka wajib atasnya mengkodok sholat Isya, wajib atasnya mengkodok sholat maghrib. Loh kan dia gila. Ya nanti kalau sadarlah. Jadi ketika sadar, ah sekarang itu wajib sholat Isya. Sama maghrib lagi loh. Karena itu waktu sadar kemarin, eh, sudah 10 menit lewat. Gila lagi akhirnya. Ya, ini hukumnya. Tapi kalau misalnya baru sadar 2 menit tahu-tahu gih, maka hukumnya tidak wajib mengkodok, tidak sholat isya, juga tidak sholat maghrib. Karena dua menit tidak cukup untuk satu sholat pun. Tapi kalau lima menit cukup untuk satu sholat, berarti dia wajib mengkodok sholat i, isya. Jelas ini. Ya. Ini yang dikatakan di sini. Disyaratkan untuk kita katakan wajib dia mengkodok dua sholat. Apa syaratnya? Baka usalama. Dia tetap selamat. Maksudnya sehat walafiat. Tidak ada penghalang-penghalang. Minal mawani daripada penghalang. Zamanan dalam waktu yasa'uhuma yang cukup untuk melaksanakan kedua salat tersebut. Wa yasa'u sahibatal waqt dan juga cukup untuk melaksanakan salat yang ada di waktunya ketika itu. Yang dimaksud di sini contoh tadi apa salat apa? Salat apa? Sahibatal waqt, salat su subuh. Ya. Ketika itu kan di akhir waktu sholat Isya dia sadar dan cukup untuk melaksanakan sholat subuh juga. Allah tidak hal wayasa utuhur anil khabas wal hadas dan cukup untuk membersihkan diri daripada najis dan membersihkan diri daripada ha hadas. Berarti dia wajib mengkodok berapa sholat itu? Tiga sholat. Kalau dia cukup untuk melaksanakan tiga sholat ya. Yang ketiga. Idza zalah mani'u wujub ijabi sholat qabla khurujil waqt. Jika misalnya hilang penghalang wajibnya seseorang melaksanakan sholat. Qabla hurujil waqt. Sebelum keluarnya waktu sholat. Walau bitakbiratid taharrum. Walaupun hanya tersisa cukup untuk takbiratul eh, ihram. Walaupun sebentar. Ketika hilang penghalang wajibnya seseorang untuk melaksanakan sholat. Walaupun hanya tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Maka hukumnya wajabal qada'u li sholat zalikal waqt wajib mengkodok sholat waktu itu. Kalau kita contohkan tadi di akhir waktu sholat isya, maka wajib atasnya mengkodok sholat isya. Ya. Bisarti dengan syarat bahwa isalama dia selamat daripada penghalang minal mawani daripada penghalang-penghalang biqadri ya, yang seukuran yang sepanjang sewaktu yasaut toharah wasolah cukup untuk toharah dan juga untuk cukup untuk melaksanakan Sholat, wajib yajibu umat ma qablaha injumiat dan wajib juga dia melaksanakan mengkodok sholat apa? Sholat mal maghrib. Tadi kan sholat Isya di akhir waktu sholat Isya. Wajib atasnya mengkodok sholat Isya. Dengan syarat ya dia tidak kembali maniknya waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat Isya dan sekaligus toharohnya, wudhunya. Dan juga wajib mengkodok sholat maghrib jika memang sholat maghrib bisa digabung, sholat maghrib bisa digabung dengan isya. Bisarti dengan syarat juga baka isalama dia sama, sadar selamat daripada mani usola qadral far farden selama waktu yang cukup untuk melaksanakan dua sholat yang sudah kita contohkan tadi. Kalau sadarnya lima menit berarti wajib mengkodok satu sholat. Kalau sepuluh menit wajib mengkodok dua sholat. Ya, wajib yajib qada'u ma qablaha in jumi'at bisa tibaqa isalama min qadral fardain wa taharah dengan toharohnya juga. Jadi toharohnya berarti dua ya. Sholat isya, toharohnya. Sholat maghrib, toharohnya. Tinggal dihitung-hitung kira-kira berapa menit itu. Ya, sesingkat mungkin tapi ya. Bukan baca satu rokaat, bakoroh, satu rokaat, ma'idah. Ya, berjam-jam. Sesingkat mungkin. Walau toro ala sahsin. Nah, ini turuil mani. Kalau tadi zawalul mani. Hilangnya penghalang wajibnya seseorang sholat. Itu masalah yang kita bahas dari tadi. Ya, sekarang datangnya penghalang. Kalian suci. Tidak ada penghalang. Tahu-tahu kalian head. Ya, sekarang ini Isa kan? Kalian suci. Tahu-tahu setelah darah sekalian wajib apa tidak sholat Isa? Nah, ini yang namanya turul mani. Datangnya penghalang. Kalian sekarang sadar. Tahu-tahu setelah darah segila. misalnya, <laughs> ini penghalang. Ya, kita contohkan yang lain juga biar jel. Contoh yang lain apa? Sekarang kalau sobi tidak bisa. Sekarang so sekarang sudah bare, tahu-tahu habis Isa, habis daras menjadi belomba, menjadi kecil lagi. Tidak <laughs> mungkin. Ini turul manik berarti ya bisa kafir, bisa head nif, bisa ya, Nah, kita Al-Muhim kita baca di sini. Contohnya. Lau tara'a ala sahsin. Andai kata datang pada seseorang. Mani'u ijabi sholat. Penghalang wajibnya seseorang melaksanakan sholat. Ya, mau head. Ya, ataupun nifas. Atau dia kafir. Ya, atau dia gila. Ingma. Syukur. Awal al waktu, Di awal waktu sholat. Ya, di awal waktu sholat. Kalau di tengah-tengah waktu sholat, zahir kan. Ya, seperti sekarang ini sholat isya kan sudah masuk waktunya. Tahu-tahu kalian sekarang ini head. Ya, hukumnya wajib apa tidak sholat isya? Wajib kan jelas. Bagaimana kalau baru dengar azan Allah Akbar baru langsung kaget head? Ya, hukumnya wajib apa tidak? Ini yang kita bah bahas. Wajib dengan syarat. Wajib al kodok li sholat dalikal waqt fakot. Wajib mengkodok sholat tersebut aja. Itu sholat i isya. Ya memang sholat maghrib kan su sudah tadi. Apa paham belum? Kalau belum ya tetap wajib juga dikodok. Ya, in madha, ini syaratnya. Jika madha, ya kalau haid jelas sudah. In madha qadrul far. Nah, jika lewat waktu yang cukup melaksanakan sholat fardu tersebut, ma'at tuhur dengan toharahnya. Ya, ma'at tuhur dengan toharahnya. Jadi sekarang, dari tadi azan sampai sekarang berapa menit? Hah? Setengah jam. Wah, cukup apa enggak untuk sholat dan toharahnya? Kalau belum cukup ya keterlaluan. Kalau misalnya setengah jam jelas cukup. Misalnya baru azan 3 menit. Baru 3 menit azan, tahu-tahu ya, head. Hukumnya wajib sholat isya abanda 3 menit. Wajib abanda tergantung kepada diri kalian masing mah. Tiga menit cukup apa enggak untuk sholat sesingkat mungkin. Sholat isya sesingkat mungkin ditambah dengan wudhunya. Kalau cukup berarti wajib. Kalau tidak cukup berarti tidak wajib mengkodok. Wah ahsan tidak cukup berarti. In madha qadrul farad ma'atuhur. Jika lewat waktu yang cukup melaksanakan sholat fardu tersebut, ma'atuhur dengan toharahnya. Ilam yumkin takdimu qabla waqt. Jadi toharohnya dihitung juga kalau tidak bisa didahulukan sebelum waktu waktunya. Kalian bisa apa ndak wudhu sebelum waktunya? Bisa? Kan sekarang sholat isya tadi. Contohnya salat isya. Kalian kalau mau wudhu sebelum masuk waktu sholat isya, boleh apa enggak? Kalau kalian bukan daimul hadas, boleh. Tapi kalau kalian daimul hadas, hadas terus, keluar terus, maka tidak boleh wudhu sebelum masuk waktu. Harus setelah masuk waktu sholat. Jadi tergantung. Nah, artinya apa di sini? Kalau kalian bisa dan memungkinkan sholat, eh wudhu sebelum masuknya waktu sholat, Berarti waktu untuk toharoh tidak dihitung. Sholat isya sekarang ini masuk waktu sholat isya. Ya, tahu-tahu baru masuk waktu sholat isya, head keluar darah. Maka kita katakan wajib mengkodok sholat isya dengan catatan antara azan, antara masuknya waktu sholat, ya, dengan keluarnya darah, dengan head, ya, yang waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat isya sesingkat mungkin. Ya, tanpa kita hitung wudhunya ndak Wudhunya berapa menit tidak dihitung. Kenapa? Karena wudhu bisa didahulukan sebelum masuk waktu waktunya. Kecuali kalau dia daimul hadas. Kecuali kalau dia mau tayam. Tayamum yang tidak boleh kecuali setelah masuk waktu sholat. Sholat baru dihitung. Ini maksudnya. Ya. Jika jalan berlalu waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat fardu, ma'at tuhur dengan toharohnya. ilham yungkin takdimuhu jika tidak bisa didahulukan sebelum waktunya. Qoblal wagat. Tayamumin seperti tayamum. Tidak bisa didahulukan kan tayamum. Harus tayamum itu setelah masuk waktu. Waktu risalisin. Dan toharohnya, wudhunya orang yang bermasalah. Orang yang salis. Orang yang selalu ha, hadas. Baik itu selalu hadas karena ustihadah. Yang selalu keluar darah. Yang sekiranya di waktu-waktu tertentu dia dihukumikan suci. Maka di waktu itu dia wudhunya harus setelah masuk waktu sholat atau mungkin karena beseran keluar setetes kencing sedikit demi sedikit tapi terus tidak berhenti berhenti ya berarti dia daimul ha wudhunya harus setelah masuk waktu sholat atau dia tidak mendapatkan air sehingga dia harus tayam tidak boleh tayamum kecuali setelah masuknya waktu sholat maka kalau terjadi seperti ini terjadi dia head ketika masuk waktu sholat dia head maka hukumnya dia wajib mengkodok sholat tersebut jika cukup untuk melaksanakan sholat tersebut sekaligus toharoh. Tinggal satu masalah terge yang berkaitan dengan mawani. Zawalul mawa. Yaitu, mata zalat mawani ijabi sholah. Ketika hilang penghalang kewajiban sholat atas seseorang, qabla huruji waktiha, sebelum keluar waktunya, Walau takbirah walaupun hanya cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram ya. Hilang ya. Waktunya uh, hilang almani, hilang penghalang kewajiban, penghalang seorang yang wajib salat wajib al qadha wajib melaksanakan bisa tiba kok salama ini sudah kita baca dengan syarat dia selamat daripada mawani mawani biqadri sholat seukuran yang cukup dengan untuk melaksanakan sholat wa dan Wakada ini tambahannya. Yang tadi kan hanya disebutkan toha. Wakada bagiatu surutis sholat. Begitu juga sisa-sisa daripada syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Selain toharo apa? Selain toharo apa? Syarat-syarat sahnya sholat selain berwudu. Menutup aurat. Hah? Bersuci daripada najis menghadap kib kiblat. Ya, dihitung juga. Ya, kita contohkan ya. E, kalian suci. Sekarang azan ini Isya. Berjalan azan Isya, tahu-tahu kalian tahu-tahu kalian su suci. Ya. Dan kita katakan wajib mengkodok. Ya, e, di akhir waktu berarti zawalul mawani berarti di akhir waktu di akhir waktu sholat isya. Ya, tahu-tahu kalian su suci. Dan antara suci dengan waktu sholat subuh cukup melaksanakan sholat isya. Bahkan cukup untuk takbiratul ihram. Tapi dengan syarat, ya, kalau kalian suci tentunya suci terus kan kalau head. Dengan syarat, ini syarat tidak berlaku dalam head. Ya, berlaku dalam yang lain. Dengan syarat tadi apa? Misalnya junun. Gila dia sadar daripada gilanya di akhir waktu sholat isya sadar ya kita katakan wajib atasnya untuk mengkodok sholat isya sekaligus sholat maghrib jika bisa digabung dan itu bisa digabung jika dia tetap sadar jika dia selamat daripada penghalang kewajiban sholat selama waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat isya dan sholat maghrib jelas kalau cukup untuk sholat isya, ya berarti wajib mengkodok sholat. Kalau cukup sholat dua isya dan maghrib, berarti juga wajib mengkodok dua-dua. Duanya. Ditambah lagi untuk toharohnya. Tadi kan yang kita baca, kita bahas toharohnya. Toharoh untuk sholat isya, toharoh untuk sholat maghrib. Dan ditambah lagi, ini tambahannya, ditambah lagi untuk melaksanakan syarat-syarat sahnya sholat yang lain. Yaitu untuk menutup horor, untuk menghilangkan nah. Kira-kira butuh berapa lama? Nah, itu ditambah. Tadi kan kita hitung-hitung berapa menit tadi? Tadi kan karena nanggung digenapkan 10, padahal kita hitungnya tadi 9. Nah, nanggungnya ditambah ini. Ya, yang satu menit tambahannya buat menutup orot atau menghilangkan nah, najis. Nah, ini maksudnya wakala bagi itu sulit sholat. Indah Ibn Hajar. Menurut pendapatnya Ibn Walam ya'tabir ar-ramli bagi atas surut. Tapi menurut Imam Ramli tidak dihitung waktu yang digunakan untuk melaksanakan syarat-syarat sahnya sholat. Selain toha, toharonya tidak dihitung. Waktu yang digunakan untuk menutup aurat, menghilangkan diri tidak dihitung. Yang dihitung hanya toharo aja. selanjutnya masalah apa itu tadi? Masalah tidur ya. Kenapa kok ketawa? Di akhir zaman tidur itu sebuah kenikmatan dikatakan. Karena di akhir zaman tidak akan selamat orang-orang daripada maksiat kecuali kalau dia tidur. Kalau dia terjaga akan terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi yang selamat daripada kemaksiatan di akhir zaman nantinya orang-orang yang tidur. Sebagian orang wali meminta kepada Allah supaya tidur. Kenapa? Karena dulunya dia orang yang tidak bisa atau tidak suka tidur. Jarang tidur. Sewaktu-waktu dia ditakdirkan tidur, ketiduran. Di waktu dia ketiduran, dia mimpi bertemu Allah, mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bangun dari tidurnya minta sama Allah, ya Allah kalau gitu anak jadikan tidur terus. Biar mimpi Allah, mimpi Rasul, Rasulullah SAW. Ya, berapa banyak orang yang mengeluh, mengadu karena tidak bisa tidur. Ya, orang-orang miskin enak nih nikmat tidurnya, nyenyak. Orang-orang kaya tidak seperti orang miskin tidurnya pikirannya penuh dengan uh, duniawi sehingga tidak nyenyak ketika tidur. Tapi orang yang tidak punya tidak ada yang dipikirkan uang tidak ada, harta tidak ada. Jadi tidurnya nyenyak. Ya, kita bahas tidur daras yang akan datang. Ini Bapak apa ini halamannya? 80. faedah? Hah? 17. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Man kana mas'ulan bi talabil ilmi awi tadris awi ta'lif fadhalika afdalu min adh-dhikri wa qira'atil Qur'an. Barang siapa yang dirinya sibuk dengan dakwah dengan ilmu, baik itu sibuk mencari ilmu atau sibuk mengajarkan ilmu atau sibuk mengumpulkan ilmu atau mengarang ilmu mengarang artinya me, ya, menggabung mengumpulkan ilmu mengarang kitab maka hal tersebut afdalu lebih utama lebih mulia. Mina zikri daripada memperbanyak zikir. Wa atil Quran ataupun juga membaca Al-Quran. Jadi bagi orang yang bidangnya bidang ilmu, baik dia adalah ulama, dia pengarang-pengarang kitab, dia adalah talibatul ilm, penuntut ilmu, maka yang lebih baik dan lebih utama waktunya digunakan untuk ilmu. Baik untuk mencari ilmu, mengarang ilmu, ataupun juga menyebarkan il, ilmu. Itu lebih baik. Jadi bukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Kalau seorang ulama itu sibuknya dengan membaca Al-Quran, tidak sibuk dengan mengajar, tidak. Juga demikian, seorang penuntut ilmu. Talibatul ilm, kalian ini. Kalau ada kabar di antara kalian menghatapkan Quran dua hari sekali, tidak menjadi kemul kemuliaan. Karena kalian talibatul ilm. Lebih utama bagi kalian menggunakan waktunya untuk mencari ilmu. Lebih baik untuk menggunakan waktunya menghafal, mutola'ah, ya, mengulangi pelajaran, belajar bareng, Daripada kalian membaca wirid-wirid, membaca zikir-zikir, membaca Quran. Eh, Syekh Ahmad Zaini Dahlan ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas datang kepadanya untuk belajar disyaratkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya Ana terima ente jadi murid Ana nanti belajar sama Ana tapi ada satu syarat semua wirid-wirid itu ente tinggalkan, jangan ente baca. Dan Habib Ahmad bin Hasan Latos, orang-orang atau orang yang suka membaca wirid. Suka membaca zikir. Tapi ketika pergi ke Mekah Al-Mukarramah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan kan di Mekah, mufti Mekah ketika itu di zamannya. Sekitar 200 tahun yang lalu. Ya, di situ dia Habib Ahmad bin Hasan Latos ini belajar kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan seorang cucu Rasulullah SAW juga, seorang Habib, seorang Sayyid, tapi dari ya, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di situ Syekh Ahmad Zaini Dahlan mensyaratkan kalau ente mau belajar sama ana, semua wirid ente ente tinggalkan. Habib Ahmad bin Hasan Latos taat kepada gurunya. Ya, sudah sehendaknya seorang murid dengan gurunya ini seperti seorang mayit di hadapan orang yang membandikannya. Mayit ketika dimandikan, dibelokkan tangannya. Nurut apa tidak mayit tersebut? Kepalanya diangkat, nurut. Ya karena memang tidak bisa tidak nurut. Mau tidak mau no. Ya, hendaknya seorang murid juga demikian. Mau disuruh begini, disuruh begitu, disuruh apapun, hendaknya dia tah taat. Jangan tanya kenapa. Man qala li syaihihi lima falam yufli abadan. Katanya Habib Abdullah Haddad, barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, "Loh, kenapa?" Dia tidak akan beruntung selamanya. Loh, kenapa anak disuruh begini? Loh, kenapa anak tidak boleh begini? Tidak akan beruntung selamanya, katanya Habib Abdullah Haddad. Apapun yang diperintah, Sama'an wa ta'atan, didengar dan dilak, sanakan. Seperti halnya seorang mayit ketika dimandikan juga demikian di apapun di, di apa-apapun pun oleh si mayit si orang yang memandikan mayit tersebut tetap dia akan akan e, menyerahkan ya akan taat akan diem. ini Habib Ahmad bin Hasan Atas juga demikian dia tinggalkan wiridnya ya dia tinggalkan wiridnya sampai suatu waktu jadduhu kakeknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas pengarang Roti Al-Atas itu datang dalam mimpinya dalam mimpinya di situ dia mengatakan kepada Habib Ahmad, kenapa ente tinggalkan rotipnya anak? Ente cucunya anak, ente tidak baca rotipnya anak? Dikatakan seperti itu. Mimpi satu kali, dia bingung. Tapi tetap dia tidak membaca rotipnya. Kalau kita kan mimpi satu kali, langsung kita bah. Tapi ini tidak, tetap dia ingat perintah guru, larangan gurunya tidak boleh baca wirid, tidak boleh baca rotip. Ya. Tapi tidak lama dari itu mimpi lagi. Nabi Umar atas mendatanginya, melarangnya lagi, memarahinya dengan wajah yang merah, marah. Sampai tiga kali baru. Dia mengulangi membaca rotib itu pun dengan izin daripada guru gurunya. Bagaimana Habib Ahmad bin Atasad begitu taat kepada gurunya. Dan bagaimana juga gurunya ini betul-betul menghargai waktu yang dimiliki oleh Tolibul Ilim. Semuanya sangat mahal, jangan digunakan untuk apapun kecuali untuk ilmu. Kalau mau baca rotib, mau baca wirid cukup. Yang penting-penting aja ente sudah baca rotib haddad kan? Baca wirdu latif, itu sudah sangat cukup. Yang lain tidak usah, tidak perlu Ya, Nanti kalau sudah jadi ustazah, kalau sudah zuat, mau baca satu hataman Quran dalam satu jam, tidak masalah. Mau, kalau mau. Mau sholat seribu rakaat setiap hari terserah. Jangan sekarang seribu rakaat sholatnya. Ketika zuat hanya satu rakaat satu hari. Sholat sunnahnya sholat witir tok. Hanya satu rakaat. Nah. Jadi waktu yang kalian miliki di pondok, ya semuanya harus difokuskan untuk mencari Tadi bicara, ini juga demikian. Jadi tualibul ilm, ataupun juga ulama, ataupun da'i, ya gunakan untuk ilmu. Sama halnya dengan orang kaya. Hendaknya orang kaya ini jangan waktunya kebanyakan digunakan untuk baca Quran, terus zikir, terus. Itu juga salah. Tapi dia gunakan waktunya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Membagikan hartanya kepada du'afa, kepada fukara, kepada al-aitam. Ya. Jadi bukan kemuliaan kalau orang kaya ibadahnya dengan membaca Quran, ibadahnya dengan membaca wirid zikir. Waktunya digunakan. Nah, tapi dengan soda, soda sodakah. Ya, adalah maksud. Fa'ilam yakun kadalik. Jika seseorang tersebut tidak sibuk dengan ilmu, fal afdalahul istighal bil ibadah. Maka yang lebih baik baginya untuk menyibukkan diri dengan ibadah ibadah ibadah sesuai dengan bidangnya masing-masing keadaannya masing-masing. Yang ke-18 Qala Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Ini baru kita sebut. Balaghana telah sampai kepada kami. Anas Syekh Abdullah bin Abdul Bagi. Bahasanya Syekh Abdullah bin Abdul Bagi As-Sya'ab Al-Madani. Yang tinggal di Madinah. Dan ini adalah seseorang yang yang menjaga dan merawat kuburannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia yang merawat, dia yang membersihkan, dia yang memberikan dupa di dalam kuburan tersebut. Ya, bahkan kuburan itu tidak bisa dilewati kecuali dari atas. Dari atap. Jadi turunnya nanti pakai tali. Mereka penjaga kuburan Rasulullah SAW di zaman dulu ketika turun pakai tali itu kepalanya ditaruh di bawah kakinya ditaruh atas turunnya itu karena adab dengan Rasul Rasulullah SAW. Jadi ketika naik pun kakinya diikat terlebih dahulu, nanti diakat tali tersebut ke atas, jadi kepalanya ada di bawah. Jika itu adabnya mereka. Nah tahu sekarang ini, dulu belum ada Wahabi, sekarang sudah dikuasai Wahabi mereka yang tidak menghormati lagi Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk penjaga kuburan Rasulullah SAW. Ini mimman yaktami bin Nabi SAW yaqadotan termasuk seringkali berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaghadotan dalam keadaan terjaga. Bukan mimpi lagi, terjaga. Nah, ini sesuatu yang terjadi, sesuatu yang memungkinkan dan ini bukan satu dua orang. Kasir minal aulia, sangat banyak daripada orang wali yang bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, termasuk Al Habib Hasan, Abu Yah, ya bermimpi, bukan bermimpi, bertemu, berkumpul dalam keadaan terjaga dengan Rasul Rasulullah. Jadi sangat banyak orang wali. Ini termasuk. Padahal ya, kita tahu imamnya orang Wahabi, Syekh Abdul Aziz, Ibn Bas, imam mereka sudah, muftihnya mereka. Yang mereka pernah suatu waktu datang kepada imamnya, ya Syekh, bagaimana orang-orang ini? Mereka sekelompok orang mengaku bermimpi Rasulullah SAW. Bahkan mereka diantaranya mengaku bahasanya mereka berkumpul dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Apa benar ini? Katanya imam mereka, Syekh Abdul Aziz itu, bin Bas, mengatakan mereka adalah orang-orang pembohong semuanya, ngarang semuanya. Anak aja yang dakwah bertahun tahun, puluhan tahun, tidak pernah mimpi Rasulullah SAW. <laughs> Dia mengatakan seperti itu. Itu kata ngarang-ngarang aja. Padahal anak sendiri dakwah bertahun-tahun, puluhan tahun. Tidak pernah mimpi Rasulullah. <laughs> Nunjukkan bahasanya dia adalah orang-orang yang diharamkan dari barokah mimpi Rasul. Rasulullah SAW. Jadi mereka yang tidak menghormati Rasulullah sampai dia wasiat ketika meninggal dia wasiat jangan dikubur di kuburan Ma'lah. Karena di kuburan Ma'lah itu ya banyak orang menziarahi kuburan Ma'lah di situ ada Sayyidina Khadijah di antaranya. Ada kuburan Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, ada kuburannya Zubair bin Awam. Sehingga banyak yang orang-orang haji ataupun umrah berziarah ke makam itu. Dan orang Wahabi tidak suka dengan yang namanya ziarah. Jadi kalau anak mati jangan dikubur di situ, biar anak tidak diziarahi. Sampai mengharamkan dirinya Jadi orang Wahabi tidak suka dianggap bid'ah, dianggap ziarah syirik kalau berdoa itu semuanya ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan rahmat kepada mereka semuanya. Alhamdulillah kita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan di sini cerita. Ini Syekh Abdullah Asy'ab Al-Madani. Ya, kana yas'al al-waridin min ahli Hadramut. Dia itu bertanya kepada orang-orang yang datang daripada Hadramut, provinsi di Yaman. Hadramut ini provinsinya ya. Dalam provinsi Hadramut nanti ada kota Tarim, ada kota Sibam, ada kota Siwon, ada kota Taris, ada kota Inat, ada kota Mukalla, itu semuanya kota-kota yang ada di dalam provinsi Hadramut. Ya. Setiap ada rombongan daripada Hadramut, orang-orang yang datang ke Madinah, dia berteriak-teriak, adakah di antara mereka yang mengenal Sayyid Ahmad bin Umar bin Semit? Khabiruni an Sayyid Ahmad bin Umar bin Semit. Kenal apa anda ente semuanya yang dari Hadramut ini. Karena anak tahu Habib Ahmad bin Umar bin Semit ini dari Hadramut. Apakah kalian kenal dengan beliau? Wa ma sya'nuhu? Ma amaluhu? Apa yang dilakukannya? Apa kerjaannya? Wa ma sya'nuhu? Apa kebiasaannya? Fa ini lam ajtami. Kenapa kok dia mencari-cari Habib Ahmad bin Umar bin Sumin? Fa ini lam ajtami bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku tidak berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa asma'uhu yamdahuhu kasiran. Setiap aku berkumpul dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, aku mendengarnya selalu memuji cucunya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi penasaran. Dalam keadaan Yagudha dipuji sama Rasulullah. Kasiran lagi. Sering kali jadi kepingin tahu dia apa sih pekerjaannya. Ya, dikatakan di sini wa yusni alaihi sanaan adiman dan Rasulullah memujinya dengan pujian yang luar biasa. Fakilalahu maka dikatakan kepadanya sa'nuhu kebiasaannya wa daidanuhu sama kebiasaannya ad-da'watu ilallah Subhanahu wa taala. Dia hanya dakwah kepada Allah. Mengajak orang-orang kepada jalan Allah. Mengajar orang-orang sholat terutamanya setiap dia datang bukan hanya kepada orang-orang yang di masjid, itu mungkin normal. Kita mendatangi orang di masjid, kita dakwah di situ, kita beri nasihat di situ, mungkin sudah normal. Kadang-kadang orang-orang yang sedang bekerja di sawah, sedang istirahat dari pekerjaan mereka, didatangi, diajari sholat. Orang yang majelis duduk-duduk di tengah jalan ngobrol sambil gitaran biasanya kan. Atau mungkin main catur. Didatangi duduk ngobrol sama mereka, diajari sholat. Sholat, sampai pinter sholat. Sampai dikatakan di kota Sibam, kota tempat ya, tinggalnya Habib Ahmad bin Mas bin ini, semua orang menjadi fagi. Jadi semuanya fagi. Yang di pasar, yang di toko itu orang fagi semuanya. Apalagi yang di mas, masjid. Karena dakwahnya ini luar biasa semangat untuk mengajar orang, terutama bab sholat, ya, dari tempat ke tempat. Setelah pinter, pindah kepada orang-orang yang lain. Setelah pinter, pindah ke tempat orang lain. Jadi ini kerjaannya kebiasaannya. Dikatakan kepadanya, ini kebiasaannya. Daidanuhu ad-da'wa ilallah wal amr biha. Qala akhirnya dia mengatakan walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat mencintainya. Wa yusni alaihi dan Rasulullah SAW memujinya. Nah ini suh, kelanjutannya ini. Karena Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Faqaha ahla sibam. Ini Habib Habib Ahmad bin Umar bin Samit ini menjadikan penduduk di kota Sibang. Salah satu kota daripada provinsi Adromut, Sibam. Ya, mungkin dari ya, Tarim ya, 45 menit kira-kira, hampir satu jam Sibam. Yang mana dulunya orang-orang di Sibam ini terkenal dengan kuatnya mata mereka. al en al en hak katanya Rasulullah ya pengaruh mata seseorang betul-betul terjadi. Dan itu bisa terjadi jika seseorang melihat orang lain dengan perasaan heran. Dengan perasaan dia ya apa namanya? Ya heranlah, takjub. Atau dengan perasaan hasut, hawas, ya, musuh, dendam. Itu terjadi biasanya al-ain. Jadi kalau misalnya anak punya N misalnya ada Anak punya N, anak melihat seseorang takjub, bisa meninggal, bisa pingsan, bisa sakit, bisa apa aja, yang penting madorot. Di antara mereka ada yang pulang ya, dari pekerjaannya, ketika dia belum sampai di rumahnya, istrinya ini mendandani putrinya seperti sudah seperti ratu, luar di selain kebiasaannya. Jadi ketika datang ayahnya kaget, ya Allah, kok seperti ini? Ya jamilah jidan. Langsung meninggal dunia putrinya. Ya, makanya kan di jangan sampai atau kalau misalnya kita terkabung-kabung dengan orang yang kita cintai, ya kita katakan masya Allah kan gitu kan. Oh masya Allah, masya Allah itu masya Allah menghalangi ya menghalangi suatu yang jelek yang terjadi akibat daripada n. Masya Allah atau minimal Allahumma sholli ala sayyidina atau la haula la quwata illa nah, kalimat ini la haula la quwata illa melihat ya Allah La haula wala quwata billah. Wajib. Subhanallah atau Allahumma sholli ala sayidina. Kadang-kadang di mobil orang ditulis masa atau di rumah. Ya, tapi biasanya rumah yang mewah-mewah ini, mobil-mobil mewah-mewah. Kalau mobil pickup, mobil ini biasanya tidak ada tulisannya itu. Orang tidak akan heh tidak akan heran, tidak akan takjub. Nah, di situ tulis Masya Allah. Biar apa? Menghindari N. Jadi ketika melihat, uh mobilnya oh, bagus ya. Mewah, tidak pernah lihat. Tahu-tahu ada tulisannya, Masya Allah, dibaca sama dia. Terhindar daripada, kalau enggak bisa tabrakan itu. Ya, itu al hak, tapi tidak semua orang punya en. Ya, termasuk yang kuat matanya penduduk Sibang Itu banyak di antara mereka yang n kuat. Jadi sangat besar pengaruhnya ketika mereka mereka melihat sesuatu dengan perasaan takjub, heran. Ini pernah sesuatu waktu ada orang yang tinggi badannya. Itu tinggi sudah. Kayak orang yang main basket itu. Jadi ketika datang, orang kan lihat semuanya heran. Ini orang masuk ke Sibam, dia sudah perasaan. Dia sudah khawatir, takut. Nanti orang-orang melihat Ana dan mereka heran, akhirnya Ana yang madorot kan. Anak kena N-nya mereka. Dan itu Sibam penduduknya terkenal dengan N-nya yang kuat. Dan terbukti terjadi ketika melewati sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk di jalan, mereka melihat orang tersebut yang tinggi kaget. Uh, tingginya. Dari kagetnya sampai mereka mengatakan, Ya fulan, ma khobaru sama. Hei eh, fulan, ente berarti tahu kabar di langit ya. Dari tingginya itu. Sehingga mereka mengatakan, Hayo, kasih tahu anak kabar di langit apa? Katanya dia, kabar di kabar dari langit Allah memerintahkan kalian semuanya untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca salawat. Akhirnya terhindar daripada lain. Untung dia pintar orangnya. Kalau enggak sudah mati dia itu. Ini kotanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Ya, termasuk penduduk di situ adalah Habib Ahmad bin Smith. Nah, dia mengatakan fakohah ahla Sibam. Dia menjadikan penduduk di kota Sibam itu fagih hatta suqatihim sampai orang-orang yang di pasar wa ahla turuqat orang-orang yang di jalan jadi orang yang di jalan nongkrong itu fagi kalau di Sibam bukan dipanggil ya fadakhil min ahli Sibam orang yang masuk ke kota Sibam kemudian dia masuk ke masjid ya arif pasti dia tahu ahlal jamaah orang-orang yang sholat berjamaah ahum fitasahudil awal am fitasahudil akhir. Apa tasahud awal, tasahud ah? Kenapa? annahu ya'rifu tawarruk minal if. Tiros. Karena mereka bisa membedakan mana suduk yang sunnah tawarruk, mana duduk yang sunnah if. Tiros. ya yaqul ahadul habaib. Oleh karena itu sebagian habaib mengatakan, idza ra'aita ahadan min ahli sibam, yusoli Kalau kalian melihat salah satu daripada penduduk kota sibam sholat, fasalli wara'ahu. Sholatlah di belakangnya jadi makmum. Karena pasti orang tersebut pagi. Dan yang dituntut, yang diminta kita sholat supaya imamnya agar orang yang menjadi fa, imamnya hendaknya pagi. Itulah yang menjadi imam semestinya. Jadi kalau orang hadromut, ente sholat di belakangnya. Ente sholat jadi makmum. Karena pasti dia orang yang itu zaman dulu. Zamannya Habib Ahmad bin Umar. Di kota Sibam. Bukan zaman sekarang. Allah alam sekarang. para syekh Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha فرحني أهلي والإخواني وسائر الهلال وكن ما قدرا وجودا من لا باكتساب منا Thank you. الحرف في كرف الهجرة ما يشكون شر من وشر الحمد لله ربنا فاتحنا وفي النوب ويستر أبي فريق كرو وشهي قلوب ويتنمى تبلانا ولمحبوبنا الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكنا ولا جميع طلابنا وطالباتنا إن وكانوا فوز العارفين فترى عبرة العظم لنا وإياهم من العلماء العاملين من الدعاة المخلصين كربي من المسلمين من الهادين المهتدين غير الضالين ولا مدلين من المربين من المسلكين من الفائدين من النظر إلى وجهك الكريم وباتماع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين ومن المتعجبين بآداب الصالحين والمتحركين بأخلاقهم ومن المحشورين في زمرتهم وأنبتنا في في دينهم وفي عقيدتهم وفي طريقاتهم وأن الله سبحانه وتعالى يفتنا فكنا الفتن ما ظهر منها وبطن ومن السوء ومن جميع المصائب والنوائب من سوء النيات سوء الأحلاق سوء الآداب من سوء الأعمال من سوء القلب وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا ولكم بالحسنى بعد الأمور خير وعافية في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن الحال من حالة الشقاء إلى حالة السعادة من حالة الفقر إلى حالة الغنى من حالة المعصية إلى حالة الطاعة من حالة الذكر إلى حالة الساعة من حالة السهود إلى حالة الرضا يا مولانا يا مجيب يا هادي لا غيب توسلنا لك بالحبيب تنقذ حجر بن تسجد دعواتنا على حالين يا إنا صالحا من هنا يزبه ما شهنا من شرح الدعاء ومن شفاء جمع أمراض من مولانا ولا هم من جمع أمراض القلبية وقلبية الظاهر وباتنا شفاءنا جينا شفاءنا يهدي سقم مولا علما وكل نية جامعة شاملة خدنا وحروا إلى حضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة